Melihat acara yang selanjutnya yaitu Mawidatul Hasanah yang akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Ihsan, pengasuh Pondok Pesantren Ibadur Rahman Tanggerang Banten. Kepada beliau Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Ihsan kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah syukur syukru ala ni'matillah wabi niyati salamah wal barokah al khairu wa syarru bimasyiatillah alladhi amarona wa aujabana bil hijrah اللهم فصل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayyan ya sultan ya zal jalali wal ikram amin Allahumma amin Allahumma ftah lana abwaba ilmika wa abwaba barokatika, kama fatahta ala rusulika wa anbiyaika wa auliyaika wa ulamaika solihin saudara-saudara saya para ibu dan bapak segenap masyarakat provinsi Lampung jamaah ngaji akbar syukuran tahun baru Islam hall pesantren hall keluarga besar Romo Sepuh Mbah Kiai Haji Mahyudin yang mudah-mudahan semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Al-Mukarramun para kiai, para ustaz dan ustazah pimpinan-pimpinan pesantren majlis taklim DKM masjid dan musola aparatur pemerintah segenap para pejabat bapak-bapak RT, bapak-bapak RW, bapak kepala desa, bapak camat, juga bapak polisi, bapak TNI yang sama saya hormati. Santriwan santriwati abnai wabanati al-a'izzah Ibu dan bapak segenap wali santri jamaah ngaji akbar segenap para pencinta dakwah Islamiyah dibarengi dengan rahmat yang Allah turunkan berupa hujan hari ini menjadi saksi pada yaumil qiyamah kita duduk di majelis Rasul dalam rangka kita bertafakur dan bersyukur bersyukur dan bertafakur. Judul ngaji pada hari ini adalah Tahun Baru Islam. Mbah Romo yang mulia guru saya, pimpinan pondok pesantren Baitul Kiram teriring doa semoga panjang umur, sehat barokah tambah rizkinya kalau perlu juga tambah lagi istrinya enam ribu enam ratus enam puluh enam ayat Allah seratus empat belas surah tiga puluh juz Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran juga adalah undang-undang Allah untuk kita. Betul. Satu di antara firman Allah, Allah mengingatkan kepada kita. Kalau ingin hidup bahagia, kalau ingin mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, kalau ingin hidup syaidun pitunya, wa syaidun fail akhirah. Ada tiga jalan kata Allah yang harus kita laksanakan. Apa tiga jalan itu ya Ustadz? Allah berfirman, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zomu darajatan indallah. Yang pertama kalau ingin hidup bahagia dunia dan akhirat sekaligus mendapatkan rahmat Allah, mantapkan iman, kuatkan iman, istiqomahkan iman. Betul. Orang bisa bahagia dengan jabatan, Makanya tak aneh kalau jabatan menjadi rebutan. Walaupun dengan cara main tonjok-tonjokan, main fitnah-fitnahan, kalau perlu main sogok-sogokan demi jabatan, dia akan hidup bahagia. Cuman orang hidup bahagia dengan jabatan. Sementara seiring gelombang air di lautan, seiring hidup dalam kenyataan, yu'izu mayyasa wa yuzillu mayyasa orang diangkat oleh Allah jadi pejabat bahagia mempesona seperti bapak camat budak belia ganteng rupawan bah seperti Arjuna penjelajah cinta suatu saat beliau akan jatuh dari jabatannya menderita bergucur air mata tidak ada lagi sapa cinta dari seorang janda betul orang juga romo sepuh bisa bahagia dengan kekayaan wal malu yusrifuka harta memuliakan orang orang kaya mulia betul apa betul sekali jalan-jalan luar negeri beli baju Singapura beli sepatu Taiwan beli celana Hong Kong orang miskin ngutang betul tapi orang mulia juga dengan kekayaan sementara karena orang kaya sifatnya sementara tidak selama-lamanya lagi hidup boleh kaya mati pasti miskin rumah tidak dibawa tanah luas tidak dibawa kalau mati baju kita dilepas diganti ama kain kapan kalau ibu suaminya meninggal ibu tidak punya apa-apa kalau kiai meninggal istrinya akan menjadi seorang janda. Ya. Betul apa betul? Tapi hakikat orang mulia yang pertama iman. Makanya ngaji akbar hari ini mengingatkan kita jaga introspeksi, rabah diri kita sejauh mana iman kita iman bukan ucapan tapi iman adalah kenyataan begitu pula kalau ingin mencari pejabat pejabat yang beriman pejabat yang mengajak kita takut kepada Allah pejabat yang mengajak kita sujud kepada Allah iman iman dan iman <laughs> betul apa betul pejabat yang beriman rakyat akan am duit rakyat am jalan rakyat aman alhamdulillah tiga kali saya kemari pinggang saya bisa patah ya. jalannya enjat enjot enjat enjot enjat enjot aduh aing mah euy aduh aing mah betul apa betul pejabat tenang jangan grogi iya apa iya suami beriman istri akan aman kalau suami beriman istri akan aman kalau kiai isinya tiga wajar wajar kiai Semakin banyak istri kiai sebagai imam semakin mantap. Kiai semakin banyak istrinya mimpin jikir semakin mantap. Tapi kalau camat kawin lagi kurang ajar. Apalagi kepala desa. Kepala desa kawin lagi bukan ngurusin rakyat, ngurusin bini mulu ya. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya mantapkan iman. Termasuk istri yang beriman, suami akan aman. Kenapa suami kadang-kadang tidak aman? Karena istrinya kurang beriman. Dengerin, wadon. Bleh. anak beriman lingkungan am anak beriman tidak tergoda rayuan set kalau anak kita beriman tidak mabok-mabok cimeng-cimeng pacar-pacar bunting dulu Makanya pantas kalau kiai membangun pesantren untuk membentengi iman anak-anak kita. Betul apa betul? Kalau kiai pengen kaya bukan bangun pesantren, mall. Kalau kiai pengen kaya bukan bangun pesantren, bangun ruko. Kalau kiai pengen kaya bukan bangun pesantren, bangun perdagangan. Kiai kita yang mulia Romo Sepuh bukan mencari kekayaan mencari ridho Allah akhirnya dia bangun pesantren dengan kemampuan beliau dengan perekonomian yang ada dia bangun pesantren 500 lebih anak santri diajarkan iman ditempah imannya dimantapkan imannya ini adalah perkara iman kepada Allah betul apa betul Alhamdulillah Masya Allah cepot dilawan aduh aduh aduh alhamdulillah saya kira kiainya udah tua ternyata masih muda duduk berjejer bertiga siapa kiai istri saya mantap juga ini baru kiai lah kiai isinya satu ustad baru ini bener-bener kiai betul lah betul tadi saya bisik-bisik di telinganya kiai Allah menyuruh kita masuk kepada Islam kafah sesungguhnya jangan tiga kiai empat lanjur kiai lepantes betul lah betul iya apa iya alhamdulillah insya tapi Pak Camat jangan niru kiai, nggak level. Bapak Lurah jangan niru kiai, bukan makomnya. Kalau saya sama-sama CS. Wajar dong selebritis. Be cita-cita tak aja gua tolak. Be bersyukur alhamdulillah. Saudara, ibu dan bapak, inilah konsep iman yang pertama 13 tahun Rasul berjuang di kota Mekah 13 tahun Rasul berjuang di daerah kelahirannya hanya mengajarkan iman hanya menempah iman hanya mengkonsepsi iman diajarkan masyarakat Arab yang menyembah kepada asnam kepada batu Tuhan Lata Uja Hubal untuk beriman kepada Allah satu konsep kalimat tauhid la ilaha in yang menghidupkan kita adalah Allah yang memberikan fasilitas hidup kita adalah Allah makanya mantapkan iman kepada Allah alhamdulillah insya amin ya rabbal nih seorang pejabat seperti bapak kepala desa seperti camat akan ditanya di hadapan Allah hei camat malaikat nanya camat jawab ada apa ya malaikat kenapa rakyatmu kagak sholat di masjid subuh berjamaah jawab camat camat menjawab saya juga kagak jamaah bahaya Pak Camat betul apa betul makanya cari pejabat-pejabat yang beriman pejabat yang mengajak kita takut kepada Allah pejabat yang mengajak kita beriman kepada Allah kalau pejabat ingin menghancurkan dunia menghancurkan peradaban umat Islam mengajar rakyat jangan dipilih kenapa iman yang beriman pasti akan barokah betul apa betul iya apa iya Alhamdulillah tuh Kiai kumisnya kayak angling dharma pantas istrinya terpesona angling dharma I love you lu santri lu jelek-jelek ketawa lagi lu syukur alhamdulillah الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا Orang-orang yang beriman hidupnya aman dibela oleh malaik dunia bahagi akhirat bahagi alhamdulillah makanya kalau suami ibu pengen beriman suruh ngaji sama Mbah Romo zikir betul betul kalau ibu-ibu pengen beriman duduk di majlis salim di Lampung banyak majlis salim. saya sering baca koran ada majlis salim ini majlis salim onoh betul ah betul termasuk majlis salim rahmat hidayah yang dibina oleh Bunda Eva dan saya datang kemari wasilah beliau saya kurang kenal dengan Pak Kiai Kiai nggak pernah nelpon saya Kiai nggak pernah minta saya, apalagi dp saya kagak. Saya takzim dengan Bunda Epa, saya datang. Dasar mas saya baru pulang ceramah semalam. Paginya udah berangkat kemari. Dan tar malam sudah berangkat lagi ceramah. Bulan besok Maulid roadshow keluar negeri, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Kalau ada yang undang, Be Tuh. Insya Amin. Ya Robbal. Kalau anak pengen beriman masukin ke pesan. Didik di pesan. Alhamdulillah. Insya Acok ah, agali ah, cok galaga cok cocok anak di pesantren cot imannya cot alhamdulillah anak di pesantren mayang cewek disuruh make jilbab cakep yang cowok make kain make peci megang tasbih dan sorban nih seperti buya tercinta Weh. senyumnya menggoda separuh hayatku seakan sirna <laughs> syukur alhamdulillah alhamdulillah masukin ke pesantren kalau anak pengen beriman sistem pendidikan 24 jam 24 jam di bawah pengasuhan dari Buya Mbah Romo kita yang tercinta subuh berjamaah betul kagak habis subuh ngaji kitab habis ngaji kitab belajar di sekolah habis sekolah juhur berjamaah habis jamaah istirahat habis istirahat asar berjamaah habis asar ngaji lagi kitab alangkah indahnya kalau anak di pesantren makanya mulai hari ini anak-anak masukin ke pesan Alhamdulillah anak sekolah di sekolah umum Masya Allah anak sekolah di sekolah umum berangkatnya pakai motor pulangnya bonceng ceweknya nyemplak tuing <laughs> eng eng eng <laughs> iya apa iya Betul apa betul? Saudara-saudaraku kaum muslimin, pesantren adalah lembaga yang relevan mengajarkan konsep iman. Kenapa? Karena di pesantren diajarkan Al-Qur'an. Di pesantren anak pada ngaji siang ngaji habis subuh malam hari lama-lama jadi kia alhamdulillah tuh nih contohnya saya Ustadz Aliando jebolan pesantren dulu saya dihina sama orang dianggapnya anak pesantren miskin Dulu saya dihina sama cewek. Dianggapnya calon suami menyantren kagak bisa menapahkan seorang istri. Saya buktikan kalau anak pesantren berhasil. Dulu dihina, dicaci, dimaki. Tidak ada wanita yang cinta kepada saya. Akhirnya saya bangkit dengan konsep keimanan dan ilmu. Rangkat derajat saya. Masuk ke TV, jadi selebritis. Dulu menderita, sekarang Arjuna penjelajah cinta. Kiai dilawan. Sekali jikir tasbih dipintir tendang tendang tendang tendang tendang cewek dengan ngiler ya I love you I love you I love you. Tuh kiai. Alhamdulillah. Insya Makanya anak-anakku belajar yang rajin di pesantren, oke? Bagaimana cara belajar yang rajin? Ada tiga. Satu, manjada wajada sungguh sungguh belajar sungguh sung menghafal sungguh sung ngaji sungguh sung alhamdulillah yang kedua mansaro ala darbi Wasola belajarnya ikhlas ama romo kiai hormat ini kadang-kadang santri jelekin kiai waduh kiai kita kawin lagi ya kiai bangor ini doraka sia doraka sia sia doraka sia nggak boleh betul kagak betul kagak contoh santri yang sopan nih kalau salaman nih tuh begitu tuh santri ini santri salaman ke jidat, tuing. Santri salaman ke pipi, tuing. Sali ke hidung beper ingus. Wah! Iya apa iya? Betul apa betul? Syekh Ibrahim Ibnu Ismail dalam kitabnya Taklimul Muta'alib berkata Irsadi Ustazid kalau pengen ilmu barokah, hormati guru, cintai guru. Harus kita hormat sama guru. Alhamdulillah. Hei santri, sekarang saya tanya, kiaimu ganteng apa jelek? Gantengan kiaimu apa gantengan cepot? Kiai. Berarti songong sama saya dia. Kiai ajarin lagi tuh. Masa saya dibilang jelek? Istri saya aja bilang saya, ya Allah, kayak Aliando. <laughs> Aliando dari jauh dideketin Ali Oncom. <laughs> syukur alhamdulillah man sobaro zofiro yang ketiga cara belajar sabar nuntut ilmu sab waktunya lama sab banyak hafalan dimarahin sama kiai diikop sama kiai alhamdulillah Dulu waktu saya menyantren tangan saya enggak jauh dari pukulan kiai. Selepe. Saya kagak apal imriti kiai saya marah. Selepe. Saya enggak apal wakiah kiai saya marah dipukul. Selepe. Saya kagak marah sama kiai saya. Saya sabar dimarahin. Kiai marah bukan benci sama muridnya. Kiai marah bukan emosi sama muridnya tapi kiai marah sama murid dalam rangka mendidik muridnya agar jadi orang yang benar, agar jadi orang yang soleh, agar jadi orang yang taat. Kalau santri taat akan barokah, kalau santri yang gak taat pantajiri saat tinggal tunggu kehancurannya. Makanya sabar, alhamdulillah. Ibu-ibu sab suaminya kawin lagi sabar apa bubar bubar apa sabar sabar apa bubar lah suaminya bukan kiai betul lah betul coba kalau suaminya kiai mak sabar kiai sorga menanti kiai Deh. sabar jadi pejabat sab ngurusin rakyat ngayomi rakyat alhamdulillah ini kayak Pak Camat dari pagi ke kantor di kantor ada undangan langsung kemari selesai acara termalam undangan jadi pejabat sabar emang jadi pejabat dari rakyat oleh rakyat demi kemaslahatan rakyat demi kebahagiaan rakyat makanya jadi pejabat sabar urusin rakyat jangan bohongi rakyat terima kasih Pak Camat biasanya pejabat kalau habis sambutan pulang pulang dia alasannya meeting meeting istri diam-diamnya bunting tapi Pak Camat tidak habis sambutan duduk sama-sama ngaji sama kita saya bangga camat yang begini nih yang ngaji dengan rakyat duduk dengan rakyat sama-sama dengan rakyat membahagiakan rakyat anggota DPR Bandar Lampung Bunda Eva oh cantik jelita pakai jilbab muka terias pakai bedak cempaka bibirnya pakai mirabella senyumnya indah bergelora asmara beli cempaka di jalan raya Bunda Epa cantik bak seperti cita-cita tak ya aduh aduh aduh syukur alhamdulillah lagi sibuk mendampingi suami kampanye di kota Lampung karena yang mengundang gurunya nih beliau yang mulia beliau datang dengan semangat betul apa kagak iya apa iya beliau datang bukan karena atas nama DPR-nya beliau datang bukan karena beliau orang yang minta sesuatu sama kiai karena takzim sama guru hormat sama guru dia datang dia sampai kemari duduk sama-sama apakah Bunda Epa DPR dikasih susu kagak apakah bapak bu camat dikasih kopi kagak saya juga nggak pernah dari tadi cuma dikasih air putih aja dianggapnya kiai ikan mujair kali mah mana hujan mana minum mulu <laughs> lah pulang bisa anyang-anyangan biasa rewer rewer rewer rewer eh, terlalu sampean <laughs> susu coy susu be betul betul iya apa ya makanya supaya beriman rajin ngaji ibu-ibu ngaji bapak-bapak pejabat para santri alhamdulillah santri ngajinya jam berapa kiai 24 jam 24 jam saya tes santrinya kiai kalau satu kagak bisa, bukan salah santri, kiainya geblek ngajarin. Bagaimana ibu-ibu siap santrinya saya tes? Siap? Oke. Okay. Santri naik sini. Naik. Cepat naik. Santri cepat naik. Santri naik. Ayo santri, sini. Nah, nyesel kamu kagak mau. Siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Sobri Sahidin. Santri di sini? Ya.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 lu nyesel nyesel lu ha nyesel ah tar dulu iya oke okay. Masya Allah Pertanyaan yang kedua, belajar apa lagi selain Al-Qur'an di sini? Ngaji kitab Nahu. Ngaji kitab. Oke, sekarang kitab saya tes setiap fa'il wajib dibaca ropa apakah nasab ropa pinter tandanya ropa domah apakah kasroh domah pinter bunda Epa DPR Lampung doe lah mumpung ada pejabat ngapain dia datang kemari lokan kembang makan doangan Masa Allah Wee. Wee. Belajar apa lagi? Sejarah Sejarah Sekarang saya tanya sejarahnya Nabi kita lahirnya di Mekah apa di Lampung? Di Mekah. Pinter. Kuburannya di Madinah apakah di Jakarta? Di Jakarta, di Madinah. Madinah. Namanya Nabi kita, bapak Nabi kita, bapaknya Abdullah apakah Jokowi? Abdullah. Abdullah. Presiden yang pertama siapa namanya? Soekarno. Presiden yang sekarang? Jokowi. Antara kiai dengan cepot gantengan mana? Gantengan saya. Ah, songong lo. Gua dibilang jelek. Lurah duit. Lah mumpung tuh tuh benar mantep benar Alhamdulillah hitung berapa duit jatah reman iya hitung Be Alhamdulillah Insya Amin Makanya tak salah kalau ibu menyantrenkan anaknya di pesantren Baitil Kiram. Anak ibu yang di SMP cabut, masukin kemari. Yang tamat SMP terusin di sini. Betul betul. Iya apa iya? Nih buktinya santri belum setahun udah pinter. Dapat duit lumayan. Berapa? 800. 800 sebagai santri yang punya sopan santun sebagai santri yang punya akhlak kalau dapat duit kasih kiainya kasih kiai Oh, ini santri yang taat. Kasih kiainya. Alhamdulillah. Kok dikembaliin lagi? Oh iya. Kata Kiai jangan sekarang malu ngambilnya. ah, terima kasih, thank you, I love you. Alhamdulillah. Awas kasih Kiai. Kalau kagak doraka sih ya. Alhamdulillah. Insya wahajaru yang kedua kalau pengen hidup bahagia hijrah nih contohnya rebu contohnya kiai dia tinggalkan kampung alamannya Jawa tengah tengah pindah ke Lampung di Jawa miskin kiai nggak punya apa-apa kiai dia hijrah karena Allah dia hijrah membela agama Allah dia tinggalkan Jawa Tengah masuk ke Lampung akhirnya diangkat derajatnya bisa bangun pesantren bisa bangun pendidikan bisa bangun lembaga untuk mengayomi anak hijrah makanya kalau pengen itiba bisunatir rasul hijrah dari rumah hijrah ke masjid di masjid kita so alhamdulillah ibu-ibu so bapak-bapak apa jabat apalagi santri alhamdulillah kalau perlu Pak Camat tahun baru Islam besok adakan lomba azan antar lurah RW RT lurah nggak bisa azan pecat pantas kagak bu Pantes kagak masa lurah di Lampung azan terbalik hayya ala sholahu akbar betul lah betul iya apa ya syukur alhamdulillah tapi saya bangga hari ini Tablik akbar yang diguyur dengan rahmat Allah hujan tidak bubar. Tandanya orang sini beriman dan beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Semakin deras hujan, semakin ngangsek ke depan. Apalagi nenek-nenek pengen kenal dengan mantan pacarnya cita-cita tak. Aliando. Alhamdulillah. Insya Amin. Yuk kita nyanyi, oke? Okay? Sepohon kayu daunnya rimbun Lebat bunganya Walaupun seribu Kalau tak sembahyang Walaupun seribu kalau tak sembahyang itu nyanyian santri itu coba kalau anak sekolah umumnya sekali nyanyi baby baby bala bala baby baby bala bala bapak elu tukang bala bala <laughs> betul betul iya apa iya hei anak santri sholat apa tidak Sholat Juhur berapa rokat? Maghrib, Isya, Asar, Subuh, Baitil Kiram. Santrinya luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang ibu-ibunya saya tanya, dengerin. Sholat jenajah berapa rokaat ibu-ibu? Jawab. Dua rokaat. Uh, makanya besok Kiai bangun lagi pesantren untuk nenek-nenek, untuk aki-aki, janda-janda tua, janda muda yang ngajar saya. Ya. Alhamdulillah. Insya nih makanya ibadah apalagi sekarang musibah beruntun betul betul musim panas berkepanjangan istisqo kiai mimpin hujan kenapa istisqo diujaninya sekarang Allah ngasih dilalah Allah menjelaskan biar masyarakat tahu semuanya doa kiai makbul betul betul sampai tablik akbarnya diujanin betul betul iya apa ya. Musim panas berkepanjangan. Tandanya Allah sudah marah kepada kita. Al ah, nikmat Allah kita pakai, nikmat Allah kita gunakan, kekayaan Allah kita pinta, tapi perintah Allah kita abaikan. Betul betul? Iya apa iya? Ini masalahnya nih. Makanya kalau milih calon pemimpin besok, cari yang rajin sholat pemimpinnya. Cari pemimpin yang mau mengajak rakyatnya ibadah Cari pemimpin yang mengajak rakyatnya takut kepada Allah. Itu yang begitu tuh, yang begitu bagus tuh. Kalau perlu cepot jadiin. Bupati Lampung Selatan. Lampung Selatan bupatinya cepot. Camat saya ganti, set sama Semar. Lurah gua ganti, Petruk inilah wilayah dalam perwayangan begitu betul kagak iya apa iya syukur alhamdulillah wa'bud robbaka hatta iya tiyakal yakin Sholatlah sampai mati karena kita yang bernyawa pasti akan mati ibu-ibu bapak-bapak orang kaya orang miskin Pak Camat Bapak Lurah Akiai Ustazah Cepot seribu tahun lagi lah kalau gue mati bini gue jadi janda masih muda dari didemin lagi sama kiai Gak boleh sama CS sama CS gak boleh gak boleh CS gak boleh Be betul iya apa ya betul betul ibu modal mati bukan jabatan malaikat kagak takut dengan Pak Camat Jokowi mati Jokowi akan ditanya hei Jokowi kenapa engkau memimpin negara BBM naik turun naik turun jawab betul kagak bu betul kagak Kiai mati Kiai akan ditanya apalagi RT iya apa iya makanya modal mati so. Yuk kita rajin sol Anak bina sol Di pesantren kita wajib sol Alhamdulillah Insya Ya Allah Santri ya Santri Sini sayang Sayang sini Sini Sini sayang Mau Naik cepet Wih. Santri liatin tuh. San tiga. Tri. Tiga cahaya. Cahaya Allah, cahaya Rasulullah, cahaya ridho kiainya. Mukanya bercahaya. Santri. Sini saya Siapa nama kamu? Nino. Nino. Ustazah Nino. Sayang kelas berapa? Kelas 11. 11 berapa sebelas sih bro Banyak bener sih kelas itu. Hah? 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA 11 banyak banget lah. Bingung saya ngaturnya. Kelas 2 SMA, matematik saya tanya. Anak pesantren, apakah dia belajar matematik? Anak pesantren, apakah dia bisa matematik? Saya buktikan hari ini. Binaan Romo Sepuh. Hei anakku, Nuni matematik jawab 5 tambah 5 10 10 pinter Bunda Epa minta lagi duit duit lah anggota DPR namanya tenar betul kagak iya apa iya betul betul saya tanya Bunda Eva cantik apa jelek? Bodoh apa pintar? Orangnya bijak apa jahat? Amat santri baik apa jahat? Tuh. Masa Allah. Duit bun, duit. Ibu-ibu pengen ibu-ibu. Siapa janda? Naik janda. Ada janda nggak? Janda. Naik ini janda cepet. Dari saya. Janda mana janda? Mana janda? Sini naik. Ah? Sini saya. Saya tanya lagi. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojak wa kina adzabannar. Ibu, ini doa sepele tapi ibu sering meninggalkan doa, betul kagak? Mau makan ceplak ceplok. Kadang-kadang salah doa, mau makan Allahumma tohir kolbi. Minani nipaki wa hasin parji minal pawahisi. Kata malaikat itu doa berak tolol. <laughs> iya apa iya? Betul betul doa mau tidur Allahu bismika Allahumma ahya wa bismika amut doa untuk Bapak Camat ya Allah apa ya Allah berkahi Pak Camat panjangkan umurnya sehatkan ya Allah berikan rizki yang banyak untuk aku Iya. Naik. Tadinya untuk aku, naik. Be. Tenang aja Kiai. Ntar kamar kasih Kiai ya buat nambahin aqua belum lunas aqua itu ya alhamdulillah insya ada santri yang anak yatim ada santri yang anak yatim mana puan anak yatim anak yatim anak yatim tuh bapaknya yang meninggal santri mana dia ada nggak ah ada nggak kiai Enggak, ini mak pengen hakikiah hakikiah hidupnya yatim walaupun ditanggung sama kiai ini pesantren tapi yang bener yatim siapa anak santri mana anak yatim ada nggak nggak ada bu mana anak yatim sini sayang nih weh anak yatimnya sehat kiainya makan di pesantren itu pakai apa launya pakai ikan apalagi banyak lah nanti kamu mau enggak maraknya budek jadi ayo sih sini sayang siapa nama kamu imam imam yang meninggal bapak apa ibu bapak ibumu udah nikah lagi apa belum udah waduh terlambat gue kamu pengen jadi anak yatim tidak kamu ingin bapak kamu mati Udah takdir pak. Takdir, dengerin. Ya. Tidak ada anak yang pengen jadi anak yatim. Tidak ada anak yang pengen bapaknya mati. Tidak ada anak yang pengen ibunya jadi janda. Takdir dari Allah. Kiai, ini bukan anak darah kiai. Tapi anak asuh sebagai pensiar Islam. Gak mengenal kompromi, kiai bukan pemborong. Kiai bukan pengusaha. Kiai cuma jikir, jikir, jikir 500 anak-anak diberikan makan termasuk anak yatim alangkah berkahnya makanya termasuk kelurahan ini barokah dengan adanya pesantren dengan adanya zikir anak yatim alhamdulillah insya bagaimana kalau anak yatim ini bu anak ibu yang meninggal suami ibu bagaimana pak camat kalau anak yatim ini anak pak camat yang mati pak camat betul betul Bagaimana kalau yatim ini anak Pak Kiai, kalau yang mati Kiai? Iya apa iya? Aro'aitalladzi Tahukah engkau siapakah pengkhianat agam yang tidak cinta anak yatim pengkhian? Pengkhianat itu adalah sifatnya set. Yang tidak cinta anak yatim set pejabat tidak cinta anak yatim orang kaya tidak cinta anak yatim kiai tidak cinta anak yatim usah cepot setan aliando subhanallah aduh sayang si emaknya udah nikah duluan aduh syukur alhamdulillah alhamdulillah bu nih Muharram hari yang ke 10 namanya Asyura. itu puncaknya Muharram orang lebih mengenalnya itu lebaran anak yatim santuni anak yatim cintai anak yatim Kampung akan barokah karena menyintai anak yatim meredam marahnya Allah. Menyantuni anak yatim mengkikis marahnya Allah. Menyantuni anak yatim membuka pintu rahmat Allah dan doa anak yatim makbul. Doa anak yatim diterima oleh Allah. Doa anak yatim itu tajam. Bersyukurlah wilayah ini ada pesantren dan anak anak yatim. Yang akhirnya pesantren ini barokah, wilayah ini barokah, karena anak yatim adalah kekasih Allah anak yatim adalah kekasih Rasul cinta Allah cintai anak yatim cinta Rasul cintai anak yatim syukur alhamdulillah insya amin ya Rabbal dah sono belum dapat duit ya tong ya sini sini sini sini sini Pengen duit? Pengen. Nah. Pengen. Gua demen yang begini nih. eh? Dari Kementerian Agama. ah Kementerian Agama. Terdiri dari Bapak KUA, Kepala Depan, ada nggak Pak Camat? Ada nggak? Yang mana? Kiai naik. Weh. Dapat juga lu duit lu. <laughs> Awas lu mainin PS duitnya lo. Weh. Salaman sama Kiai itu. <laughs> Salaman. Duit. Alhamdulillah. Insya Kenapa nggak nomor rekening aja Kiai itu? Tuh, kasih Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai. Barokallah. Masya Allah. Bo, ibu, eh, ini namanya dakwah bil kaul wa dakwah bil hal. Dakwah dengan ucapan dan dakwah dengan pembuktian. Betul apa betul? Iya apa iya? Santri pertama dapat 800, yang perempuan dapat berapa? Berapa neng? 200. Kamu berapa? Belum dihitung. Hitung cepet. 200 berarti 8 tambah 2 tambah 2 12 sejuta 200 bangga saya Alhamdulillah insya uangnya untuk apa toh ditabung ditabung kenapa nggak dibagi teman-teman aja sekalian kagak ah bisa pelit lu ah. lu pelit lo nggak boleh pelit Kiai nggak pelit masa kamu pelit sih masa Allah bangga bu saya tiap hari Pak Camat ini bergabung dengan anak-anak begini hampir seribu santri saya pondok pesantren di kota Tangerang Bunda Epa orang tua saya tuh udah empat kali ke rumah saya empat kali ke rumah saya kemarin baru menyelesaikan 8 bulan tepat bangun masjid 6 miliar 6 miliar saya bangun cuman 8 bulan selesai saya nggak minta dengan pejabat saya nggak minta-minta dengan orang kaya cukup hasil dakwah saya saya keluarkan bangun mesin 6 miliar beres sekarang lagi ngoblok kurang duitnya tinggal nunggu amplop ntar nih beres nih saya sih nggak minta cuma ngingetin aja jangan grogi kiai tenang aja tenang kiai tenang syukur alhamdulillah alhamdulillah makanya pertama im yang kedua sol insya insya kita hijrah amin dari kurang rajin sholat rajin sholat kurang rajin zikir rajin zikir yang santri dari kurang rajin belajar, rajin belajar. Belajar. Belajar di waktu kecil menjadi arapan di masa yang akan datang. Sekarang kau menangis di pesantren. Temanmu kau tinggalkan ibumu kau tinggalkan teman bermain di kampung kau tinggalkan kau diajarkan di sini sedih menangis nanti kau akan tertawa inna ma'al usri Yusro, di balik penderitaan pasti terdapat kebahagiaan inilah hikmah dari perjalanan tahun baru Islam menyemangatkan iman takwa kita untuk kita hijrah dan ibadah alhamdulillah Sampai di sini ceramah saya. Selesai. Hah? Hah? Bagaimana? Yang undang saya kiai. Kamu nggak berhak nyuruh saya. Kontraknya cuma satu jam. Tambah kontrak ya tambah beres dong. Bagaimana kiai aja, bagaimana kiai terus apa tidak? Terserah. Waduh bingung saya kalau bukan guru gua tutup sama doa nih takzim sama guru ibu bapak waktu nabi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah sampai di Madinah bukan bangun mall bukan bangun Carrefour bukan bangun perekonomian yang pertama tapi dibangun agama mas masjid diarahkan masyarakat untuk ibadah kepada Allah agar ingat sadar sujud kepada Allah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ciptakan kita untuk ibadah ibadah yang abdol di masjid salat yang benar pakai ilmu makanya belajar nih Kiai adakan majelis taklim ibu-ibu adakan majelis taklim bapak-bapak biar masyarakat pada ngaji semuanya betul apa betul Bapak Camat sebulan sekali adakan di kantor pengajian biar masyarakat nginjek kantor camat biar Pak Camat ikut ngaji dengan rakyat nanti kalau dipertanyakan oleh malaikat Pak Camat jawab sebulan sekali saya mengadakan pengajian rakyat saya ajak kembali pada Allah rakyat saya ajak membaca Al-Quran itu namanya pejabat camat yang beriman syukur Alhamdulillah insya amin ya Rabbal yang benar dari Allah yang salah dari pribadi saya sampai di sini ceramah saya karena saya harus meninggalkan cepat wilayah ini takut nanti tiketnya terlambat angus saya harus sampai jam 6 di bandara kemudian setengah tujuh udah naik pesawat lagi tuing bertemu dengan pacar saya pramugari tadi aja waktu saya naik pesawat pramugari ngomong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 لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الملك إليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رك وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل محيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبشير أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ومباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وإيانا وأولادنا وهذه الجماعة من أهل الخير ومن أهل العلم ومن أهل الإيمان ومن أهل القرآن ومن أهل الطاعة ومن أهل الصلاة ولا تجعلنا وإيانا ولدنا وهذه الجماعة من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة على كل حال أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اجمع بيني وبين حاجاتنا أما جمعت بين أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Terima kasih. Saya titip kepada masyarakat bantu Romo Abah Sepuh Kiai Muhyiddin dalam membina pesantren. Insya kalau ibu bapak hadirin pengen butuh saya gampang. tinggal calling Bunda Epa itu orang tua saya calling datang saya Pak Lurah ngoling belum tentu belum tentu Pak Camat telepon saya belum tentu saya terima belum tentu kenapa belum ada link koordinator dakwah saya Bunda Epa orang tua saya dan pun beliau yang mengajak saya keliling ke wilayah-wilayah Lampung jadi kalau butuh masyarakat kepada saya tinggal bilang Bunda Eva saya akan hadir insya Allah amin panjang umur sehat barokah dan kita berdoa mudah-mudahan kiai kita amin barokah beserta keluarga istri anak-anaknya semuanya santri-santrinya pada betah semuanya pesantren ini barokah sampai yomil kiamah didatangkan dari berbagai penjuru murid dan mubarokan murid dan hasan min guri masyakoh innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ij'al hadzal mahad mahadan mabrura mahadan marzuqa mahadan mahbuba indaka ya Allah ya hayyu ya qayyum ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh